Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fiqh al-mulakhsi. <clears throat> kita masih di pembahasan tentang syarikah atau al-musyarakah. Terakhir kita bahas tentang masalah mudharabah. Ya, sebelum kita lanjutkan ada hal yang ingin kita kami garis bawahi Jadi kita uh, di bab mudharabah kemarin kita baca tentang masalah infak atau biaya untuk e, pengelola dikatakan di mulakhas al-fiqih wala yunfiqu al-amilu min malil mudarabah la li safarin wala li ghairihi atau wala yunfaqu al-amilu maka pengelola tidaklah mendapatkan nafkah dari harta mudorobah yaitu modal mudorobah baik ketika dia safar ataupun yang lain <clears throat> kecuali ada dua pengecualian kecuali jika dia membuat perjanjian dengan sahibul mal dengan pemodal <clears throat> kemudian demikian juga pengecualian yang kedua kecuali ada budaya ada kebiasaan ada hukum tidak tertulis dalam semacam ini ya, e, dan disebutkan alasannya kenapa dia tidak bisa mendapatkan nafkah dari modal dari modal mudharabah ya, li'annahu ya'malu fil mali karena dia sudah bekerja mengelola modal tersebut bijus'in min ribihi dengan pendapatan satu bagian dari keuntungannya maka dia tidak berhak mendapatkan tambahan lebih dari itu kecuali bisyartin adanya perjanjian ya, maka pengelola itu tidak mendapatkan yang jelas dari usaha mudorobah intinya pengelola tidaklah mendapatkan keuntungan kecuali bagi hasil yang disepakati ya, maka tidak ada gaji untuk dia tidak ada gaji untuk pengelola gaji pengelola yaitu bagi e, persentase bagi hasil yang telah disepakati jika dia merasa kurang ya tinggal mengajukan melakukan negosiasi ya, agar persentasenya lebih tinggi tapi tidak ada gaji dan gaji e, dan yang dimaksud dengan gaji di sini adalah kalau dalam bahasa fikihnya adalah nafkah. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Maka hak mendapatkan nafkah saja tidak berhak, apalagi mendapatkan gaji. Karena nafkah di sini artinya sebatas kebutuhan. Dia butuh e, makan siang, dia butuh makan siang uh, ya sebatas itu saja tidak kalau gaji kan berarti boleh jadi ada makna dapat keuntungan ada yang masuk ke kantong murni masuk ke kantong enggak ya, jangankan gaji nafkah saja enggak, enggak dapat nafkah saja tidak dapat ketika safar dia perlu nginap ya, dia, perlu nginap jadi nginap di ya, ghost house atau yang lain nah itu tidak ada tidak bisa biaya realnya tidak bisa diambilkan dari eh, modal mudoroba itu nafkah itu nafkah maka pengelola itu tidak mendapatkan nafkah jika nafkah saja tidak dia dapatkan apalagi gaji yang sebagiannya murni masuk ke kantong maka lebih-lebih lagi Dan alasannya tadi ya, karena e, yang didapatkan oleh pengelola adalah semata-mata adalah bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian satu hal yang perlu diketahui satu e, bahasanya tentu transaksi itu ada transaksi jais dan ada transaksi lazim transaksi yang bersifat mengikat yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak semisal jual beli setelah berakhirnya khiyar majelis dan ada transaksi yang bersifat jais e, yaitu transaksi e, yang tidak bersifat mengikat masing-masing pihak bisa membatalkan secara sepihak tanpa kerelaan yang lain semacam transaksi wakalah Ini, orang yang mewakilkan ataupun orang yang menjadi wakil boleh saja secara sepihak membatalkan saya nggak jadi belikan atau yang mewakilkan mengatakan saya nggak jadi titip ini tanpa sebab karena transaksinya adalah transaksi jais maka perlu diketahui bahasanya ya, syarikah baik syarikah inan ataupun syarikah mudharabah itu transaksinya adalah transaksi jais transaksinya transaksi jaiz sehingga pada dasarnya ya, ini uh, mbak standar di fikih klasik ya, pada dasarnya ya masing-masing pihak modal ataupun pengelola itu boleh mundur sewaktu-waktu ya, tanpa tanpa harus ada kerelaan tanpa ada kerelaan dari pihak yang lain. Namun dalam masalah ini eh, ada keputusan AAOIV eh, lembaga eh, yang mengeluarkan produk hukum untuk transaksi-transaksi kontemporer itu memiliki istihad di putusan AAOIV eh, bahasanya mudorobah itu bisa menjadi transaksi lazim dalam dua keadaan. Saya bacakan putusan AA Oivi. Al aslu anna aqdal mudorobah ghairu lazimin. Hukum asalnya dan itulah standar fikih klasik akad mudorobah itu tidak bersifat mengikat. Ya, suka-suka selama masih suka kerja ya jalan Ya, kalau enggak ya berhenti sewaktu-waktu boleh. Nanti tinggal pemodal cari orang lain yang meneruskan eh, kegiatan usaha tersebut. Eh, sehingga wayahuku li ayi li ayin min tarafain faskhuhu sehingga dua belah pihak itu ya, punya hak untuk mundur sewaktu-waktu resign ya, eh, mundur sewaktu-waktu ya, tanpa perlu kerelaan pihak yang lain. Ya, ini ini yang eh, ini standar fikih klasik di semua kita fikih kita akan dapatkan hal ini. Ini transaksi jaiz. Bukan transaksi yang bersifat mengikat. Nah, istihad dari para ulama yang duduk di AAOIV illa fi halatain Ya. la yathbutu fihima hakul fasakhi kecuali dalam dua keadaan dalam dua keadaan ini ya, pelaku transaksi mudharabah itu pemodal ataupun bank lola tidak punya hak untuk mundur yang pertama idza sar'a syara'a al mudharibu fil amali jika pengelola itu sudah mulai kerja maka pemodal nggak boleh mundur Ya, tiba-tiba modalnya ditarik. Hmm. Fatusbihul mudarabatu lazimatan. Maka begitu pengelola itu sudah mulai kerja, maka transaksi mudarabah itu berubah menjadi transaksi yang bersifat mengikat. ini tamdid al-hakiki awil hukmi. Mengikat sampai kapan? Sampai bubar sampai bubar. Dan pembubaran itu e, ada dua macam, ada tandit hakiki. Ada pembubaran yang hakiki, pembubaran real, real bubar. Real proyeknya ditutup. Dalam hal ini e, Ya, kenapa? Karena dia kulaan ya sudah laku semua. Ya, kulaan di proyek ketika itu sudah laku semua. Ya, maka ya, sudah jadi duit semua, maka ini terjadi tandit. Ya, terjadi tandit hakiki, pembubaran real tutup buku lah mungkin terjemah bebasnya tutup bukunya tutup buku real awal hukmi kata tutup buku seakan-akan tutup buku padahal belum tutup buku seakan-akan tutup buku namun sebenarnya belum tutup buku ini ini solusi di ada istilah dari AAOIV ada istilah tandit hukmi tutup buku pura-pura sepertinya tutup buku padahal belum ingat kemarin kita sampaikan pada dasarnya tidak ada pembagian keuntungan kecuali manakala usaha mudharabah itu bubar selesai itu baru ada bagi untung ketika belum bubar maka tidak pada dasarnya tidak ada bagi untung tidak ada ya, pembagian keuntungan karena keuntungan ketika itu menjadi dana cadangan ya, selama belum bubar keuntungan itu jadi dana cadangan nanti kok bulan berikutnya kok merugi nah ini untuk nutup oleh karena itu maka eh, ketika orang itu mau e, ingin mendapatkan pembagian keuntungan maka ada e, yang namanya tambit hukmi tutup buku pura-pura dianggap tutup buku dianggap bubar padahal belum bubar maka setelah kerja misalnya dibuatlah periode periode tutup buku pura-puranya misalnya tiga bulan maka pada saat tiga bulan itu semua didata ini, ini apa aset yang ada dan seterusnya ya, kemudian seakan-akan seperti bubar ya, seakan-akan nanti modal dikembalikan seakan-akan sudah jadi duit semua ya, modal dikembalikan nanti untungnya ada berapa dan dibagi Ya, maka jika pengelola sudah mulai kerja, maka transaksi modal mudharabah bersifat mengikat. Ya, kapan boleh ya, bubar? Ya, setelah terjadi tandit. Setelah terjadi tandit, setelah terjadi tutup buku, baik tutup buku yang betul-betul tutup buku, ya, bubar dan selesai, atau dianggap ada tutup buku padahal belum. Kemudian yang kedua e, mudorobah itu bersifat mengikat idza ala taukitil mudorobah. Ketika dua belah pihak bersepakat mudorobah ini memiliki jangka waktu tertentu. Falyahuqu Maka tidak boleh e, ada pihak yang inha e, mengakhiri mudorobah sebelum waktu yang telah disepakati. Ila bitifaqi ini kecuali dengan ridho dan kerelaan pihak yang lain. Ketika dia mau mundur sebelum waktu yang disepakati, ya, maka harus ada ridho dari pihak yang lain. Ini uh, ini istihad dari lembaga OIV tentang masalah status akad mudharabah yang pada dasarnya adalah akad yang tidak bersifat mengikat. Nah, kemudian kita lanjutkan Kembali ke mulakhas al-fiqhi babun fi syarikat al-wujuh wal abdan wal mufawadah. Ya, masih ada dua tiga syarikah selanjutnya syarikah wujuh ya, syarikah badan dan syarikah mufawadah. Yang pertama syarikah wujuh. Yang pengertian syarikah wujuh adalah dua orang atau lebih bersekutu dalam apa yang dibeli oleh keduanya yaitu ya, beli di sini artinya kulaan bidhimai e, bidhima taihima yang keduanya kulaan dengan ini ini, tanpa ya, beli namun, namun dengan dhimma beli dengan dhimma artinya ya, tidak keluar duit tidak keluar duit dia kulaan ya, namun nggak pakai duit kenapa karena orang ini dipercaya oleh para pedagang punya nama baik di kalangan para pedagang maka e, dua orang ini bisa ngambil barang ini, bisa ngambil barang uangnya nanti bisa ngambil barang uangnya nanti ini. Iya. Nah ini yang dimaksud kulaan dengan dimah keduanya. <coughs> ya, kemudian eh, apa keuntungan yang didapatkan keduanya? Fawa bainahuma akan dibagi berdua. Sebagaimana berapa persentasenya alama syarotahu berdasarkan apa yang disepakati oleh keduanya. Nah syarikat ini disebut wujuh karena lianna karena syarikah ini tanpa modal laisalaha ra'su tanpa modal wa inna matabdulu atau tubdalu fihima namun yang diberikan dalam transaksi syarikah wujud ini cuma azimam tanggung jawab waljah dan nama baik wasiqatu tujar dan ya, kepercayaan ya, apa, terus ya, ya, para pedagang besar kepada keduanya, para pedagang grosiran kepada keduanya. Lalu mereka beli yaitu kulaan kemudian dijual bidzalika dengan memanfaatkan terus atau kepercayaan para eh, pedagang-pedagang grosir. Ini ada dua orang yang dia punya nama baik di mata para pedagang-pedagang grosir bikin kesepakatan yuk kita bikin usaha bareng kita bikin usaha bareng kamu kan dipercaya sama ini ini ini bisa ngambil nanti bayarnya belakangan nah kamu ngambil barang ya, saya juga ya, dipercaya oleh toko grosir ini itu itu itu nah di ya, dan saya ngambil barang kemudian kita jual barang ini barang-barang ini kita jual barang-barang ini nanti kalau udah laku nah baru dibayar baru dibayar kan ada untung kita bagi dua nah itu gambaran syarikah wujud Kemudian mereka berbagi mayah sululahuma apa yang didapatkan oleh keduanya berupa keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin itu terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka. Ya, jenis ini serupa dengan syarikat inan, maka diberikan padanya hukum dan ketentuan syarikat inan. Dan masing-masing dari dua mitra ini adalah wakil kawannya. Wakafilun anhu bithaman dan e, menjamin anhu untuk kawannya bersama dengan hasil penjualannya di anam dan nau minasyarika karena kerjasama semacam ini itu mengandung prinsip wakalah ya, mengandung prinsip wakalah dan mengandung prinsip kafalah ya, yaitu memberikan eh, jaminan utang kawannya itu pasti akan dilunasi bisaman dengan hasil penjualan yang didapatkan. Kemudian kadar kepemilikan masing-masing dari keduanya dalam usaha ini, usaha syarikat ini ala hasabi syarti. Adalah sesuai dengan perjanjian. Jadi ini dibikin perjanjian status kepemilikan usaha itu berapa persen berapa persen. Karena tidak ada modal yang dikeluarkan, berarti ngitungnya ya, ngitungnya berdasarkan kesepakatan kepemilikannya, persentase kepemilikan usaha berdasarkan kesepakatan. Karena tidak ada modal yang disetorkan. Nanti menimbang, oh saya banyak pedagang, nanti banyak pedagang yang punya kepercayaan kepada saya. Yang satunya cuma sedikit. Saya punya akses ke sepuluh toko grosir ini cuma punya akses ya sekian tiga toko grosir ya maka tentu nanti kepemilikan usahanya jadinya beda nggak mungkin sepakat 50 50 puluh ya. karena ini aksesnya banyak ini aksesnya terbatas sehingga kepemilikan ala hasab sesuai dengan perjanjian min munasofah boleh jadi setengah-setengah atau kurang atau lebih dari itu. Kemudian kalau terjadi kerugian, maka masing-masing itu menanggung kerugian sesuai dengan kadar kepemilikannya dalam usaha. Maka siapa yang dinyatakan kepemilikannya adalah setengah dari kekayaan usaha, maka dia menanggung setengah kerugian dan seterusnya. Kemudian masing-masing dari e, mitra usaha ini berhak mendapatkan keuntungan juga ala hasab syarti sesuai dengan perjanjian boleh jadi setengah, boleh jadi seperempat, boleh jadi sepertiga. Tidak harus sama. Kenapa tidak harus sama? Karena salah satu dari keduanya boleh jadi lebih dipercaya oleh e, para pemilik-pemilik toko grosir atau Arab lebih disukai sehingga dia lebih bebas ngambil barang mau dikit mau banyak terserah kalau ini dipercaya namun tidak begitu disukai sehingga ya uh, ngambilnya terbatas wa besar atau yang satu lebih ya, lebih mengetahui fitur ketijarah ya, tentang cara-cara berdagang dibandingkan person yang lain. Ya, wali anak amala kulin minhuma karena aktivitas kerja masing-masing dari keduanya boleh jadi berbeda dengan aktivitas yang lain. Fayatatali ila ziyadati nasibihi maka ia tatalik dia berharap yang kerjanya itu lebih berat ia tatalik berharap untuk mendapatkan tambahan bagian fi muqabil sebagai kompensasi dalika dari kerjanya yang lebih berat wa yarji ila syartil jari dan ya, masing-masing dari keduanya bisa mengacu kepada perjanjian yang biasa atau perjanjian yang telah terjadi di antara keduanya dalam hal ini. Kemudian masing-masing dari mitra dalam syarikah wujud menasolahiyah punya otoritas punya otoritas otoritas dalam bahasa Arab modern solahiyah <coughs> ya, solahiyah itu kalau untuk orang artinya otoritas kalau untuk barang itu apa e, masa sebelum expired itu solahiyah Mis, eh, semisal e, otoritas para mitra dalam syarikah Ainan. Kemudian yang kedua adalah syarikah abdan, persekutuan dengan usaha badan. Misalnya ada kuli angkot kereta api, itu bikin kesepakatan berdua. Kita kerja bareng cari ya, ini cara orang yang mau memanfaatkan jasa kita nanti ya, uang yang ada dikumpulkan barang nanti kemudian kita bagi separuh-separuh ya, maka ini tidak keluar modal karena cuma usahanya badan disebut syarikah abadan. syarikah abadan adalah dua orang atau lebih bekerja sama dalam apa yang yaktasibani abdanihima dalam apa yang didapatkan oleh keduanya dengan badannya disebutlah dengan sebutan sarika abdan karena mitra ya, para mitra dalam hal ini memberikan badan mereka dalam kerja untuk mendapatkan keuntungan kemudian mereka bersekutu dalam apa yang mereka dapatkan min kasbin berupa pendapatan dalil bolehnya Syarikat Abdan diatkan Abu Daud, Nasai dan yang lain dari Ibnu Mas'ud Radul Anu beliau mengatakan, saya Amr dan Sa'ad bersekutu fi manusibu dalam apa yang kami dapatkan berupa harta rampasan perang saat perang Badar. Ternyata saat itu bisa datang dengan membawa dua tawanan, sedangkan aku dan Amr tidak dapat tidak dapat apa-apa. Imam Ahmad yang membolehkan syarikah, syarikah abdan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyroka bainahum menjadikan mereka bersekutu. Maka di sini dalil sahnya syarikah fi makasibil abdan dalam usaha yang dilakukan oleh badan. Dan jika tamma al-ittifaq ya, telah sempurnalah kesepakatan maka jika kesepakatan telah fix bainahum di antara mereka untuk melakukan hal tersebut, maka orderan yang diterima oleh orderan kerja yang diterima oleh salah satu dari keduanya lazima bakia syuroka itu mengikat mitra yang lain fi'luhu untuk melakukannya lazima bakia tasyurokai fi'luhu fayutalabu kullu wahidin maka masing-masing dituntut dengan apa yang dengan order kerja yang diterima oleh temannya ya, diterima oleh order kerja oleh temannya karena inilah konsekuensi dari kerjasama ini ya, maka boleh jadi yang cari si A misalnya tadi kuli angkut dia dapat terus ini tolong kamu maka ini jadi kewajiban keduanya untuk menyelesaikan hal itu. Nanti kemudian giliran berikutnya nanti yang B cari orderan ya, dapat ah, maka itu jadi kewajiban keduanya. Ya, dan contoh syarikah abdan yang lain boleh jadi uh, ya, misalnya ini ada penjahit ini ada penjahit kemudian uh, kemudian ada orang yang lain yang dia apa misalnya uh, apa hal-hal yang mirip dengan berdekatan dengan jahit oh, obras misalnya maaf nah obras ini penjahit sama tukang obras penjahit sama tukang obras ya. bisa bikin syarikah abadan bisa bikin syarikah abadan ya. nanti uh, mesinnya tetap milik masing-masing mesinnya enggak dicampur cuma yang dicampur adalah kerja badannya kerja badannya ada order jahit ke penjahit, order obras ke obras. Untungnya dijadikan satu, kemudian dibagi. Ini juga termasuk syarikah abadan. Maka di paragraf selanjutnya sah syarikah badan walau ikhtalafat sunaiul mustarikin meskipun berbeda ya, pekerjaan para mitra semacam koyat malhadat ini bahkan ekstrim ini ya, penjahit sama tukang besi kalau penjahit sama obras kan masih dekat ya ini penjahit sama tukang besi bikin sarika abadan boleh wahakada dan demikian Walikuli wahidim nasyurka dan masing-masing dari mitra ini Ya. memiliki hak ayu talib untuk menuntut untuk menagih ujratil amal menagih upah kerja ala ditakabul huwa yang diterima oleh dia atau diterima oleh kawannya masalah nagih ya, maka dua-duanya punya otoritas punya kewenangan untuk nagih dan untuk ini pemanfaat e, orang yang memanfaatkan jasa dibolehkan lil mustajir bagi orang yang memanfaatkan jasa ya boleh ya, yang memanfaatkan jasa salah satu dari mereka boleh menyerahkan upah kepada siapapun di antara mereka. Ya, dia memanfaatkan jasanya si A, bayarnya ke B itu itu tidak apa-apa itu tidak masalah karena memang duit itu milik mereka berdua karena masing-masing dari mereka seperti wakil untuk yang lain maka order kerja yang didapatkan oleh mereka atau upah kerja yang didapatkan oleh mereka menjadi milik bersama mustarok milik bersama di antara mereka dan sah serka abdan dalam bentuk tamalikil mubahat. Mubahat di sini artinya <coughs> eh, benda yang tidak bertuan. Benda-benda yang tidak bertuan. Fitamalukil mubahat untuk memiliki benda-benda yang tidak bertuan. Semisal al-ihtitab mencari kayu bakar di hutan yang tidak bertuan atau mengumpulkan buah-buahan dari gunung atau kemudian e, istiqot al-ma'adin menambang bahan tambang ya, cari emas di sungai di sungai-sungai tertentu misalnya atau yang atau kemudian cari pasir ya, pasir da, e, eh, pasir di sungai dan eh, buah-buahan di hutan kayu-kayu di hutan ya, ini semuanya disebut al-mubahat itu Eh, eh, hal-hal yang tidak bertuan disebut mubahat karena siapa saja yang ngambil mubah siapa saja yang mau ngambil mubah karena dia tidak bertuan nih buah-buahan di hutan ya siapa yang mau ngambil boleh ya, boleh-boleh saja maka disebut dengan sebutan mubahat maka bisa ada transaksi abdan dalam hal ini ada dua orang sama-sama cari kayu bakar kamu ke sana, saya ke sana. Nanti eh, bakal dapat kemudian dijual di pasar, untungnya dibagi berdua. Ya, boleh demikian juga ya, misalnya tadi mengumpulkan buah-buahan kamu sebelah sana saya sebelah sini ya, nanti dikumpulkan barang kemudian dijual barang dibagi berdua keuntungannya ini syarikah abadan Kemudian jika salah satu mitra dalam syarikat abadan itu jatuh sakit, maka pekerjaan yang didapatkan oleh yang lain itu tetap dibagi di antara mereka berdua. Yang telah disepakati ini syarikat abadan dan ini dia tidak bisa membantu kerja karena hudur. Maka apa yang si A-nya sakit di rumah, B-nya kerja apa yang didapatkan oleh B ya, dibagi juga dengan si A. Karena dalilnya tadi Sa'ad dan Amar serta Ibnu Mas'ud bersekutu dalam ghanima. Ya, maka datanglah saat membawa dua dua orang tawanan wa akhfaqa akhfaqa artinya gagal al akharani dua yang lain gagal nggak dapat apa-apa dan Nabi tetap menjadikan mereka bersekutu. Namun, jika yang sehat itu meminta si sakit untuk mencarikan pengganti. Anjukima yuki maqamahu man ya'mal. Ya, supaya uh, yukimu maqamahu ada yang menggantikan pekerjaan dia. Maka wajib bagi si sakit yang dimintai untuk mendatangkan orang yang diminta. Karena keduanya itu masuk dalam kerjasama ini untuk kerja maka jika salah satu tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan binafsi secara langsung lazim wajib bagi dia untuk mendatangkan pengganti yang mempekerjakan yang bekerja badalan anhu menggantikan dirinya supaya bisa memenuhi haknya akad maka jika orang yang tidak mampu kerja itu menolak untuk iqamati man ya'mal badalahu mencari pengganti setelah diminta oleh orang yang sehat maka boleh bagi temannya yang sehat untuk membatalkan dan membubarkan transaksi syarikah abdan. Jadi harus pakai alasan untuk membatalkannya. Maka alasan gimana? Minta carikan pengganti yang bisa sama-sama cari kayu bakar ya, yang satu sakit carikan ganti anakmu siapa ya, yang gantikan tugas kalau dia nggak mau nah ini menjadi hak yang sehat untuk membatalkan transaksi jika asabud dawab ya, pemilik kuda hewan tunggangan atau sekarang ya jadinya saya rawat pemilik mobil bekerja sama ayah milu aliha untuk mengangkut orang atau barang bila ujrah pakai upah. Lalu apa yang mereka dapatkan fawa bainahum dibagi di antara mereka itu juga boleh. Karena adalah di antara bentuk ikhtisab mencari uh, pendapatan. Wa yasihu aidan tafutabah dan boleh juga menyerahkan hewan tunggangan atau mobil kepada orang yang bekerja ngangkuti ngangkut dengan e, kendaraan tersebut. pemetah sulumin kasbin fawa bainahuma lalu e, apa yang kasbin keuntungan atau pendapatan yang didapatkan dibagi di antara keduanya. Maka boleh juga orang yang punya mobil menyerahkan pada orang yang mau kerja. Ini, mau kerja dia ngangkut dengan ngangkut penumpang atau barang dengan mobil tersebut. Lalu nanti keuntungannya apa yang didapatkan dibagi berdua. Maka ini yang benar caranya seperti ini. Caranya seperti ini maka orang punya ya, mobil dan diserahkan pada seseorang tolong dipakai untuk usaha rental ya, tolong dipakai untuk usaha rental maka untung dibagi berdua bukan pakai sistem setoran itu zulmun itu zulmun ya pokoknya ini mobil saya serahkan padamu silakan dipakai untuk usaha rental per bulan atau per hari eh, per bulan kamu harus setor kepada saya sekian <coughs> atau kalau e, eh, biskota dan yang lain dulu modelnya per hari per hari harus setor sekian maka transportasi mobil misalnya Jogja Wates Susana ah, itu per hari harus setor sekian. Kalau sehari tersebut untuk untuk bensin dan seterusnya harus setor misalnya 500 ribu setelah dipakai untuk bensin dan retribusi terminal dan sebagainya kok cuma dapat 500 ribu ya sudah seluruhnya cuma disetorkan eh, sedangkan pengelola sopirnya tidak dapat apa-apa ini zulmun. Ini kezaliman. Dan ini adalah ini satu hal yang tidak benar. Ya, yang benar sebagaimana di sini. Ya, wa yasu aidan daf'u dabah ya, diperbolehkan menyerahkan mobil liman kepada orang yang bisa pandai nyetiri liman ya'mal alaiha untuk kerja ngangkut Wa suluk min kasbin kemudian pendapatan yang didapatkan fahuwa bainahuma lalu dibagi. Lalu dibagi. Berarti ya pakai persentase. Nanti berapa? Berapa? Ya, tidak boleh pakai nominal. Wa ini salah satu jika yang bersultan adalah tiga orang min ahadihim orang pertama itu nyetornya hewan tunggangan orang yang kedua nyetornya alat orang yang ketiga menjadi pengelola dan kerja lalu apa yang didapatkan dari hal tersebut dibagi di antara mereka bertiga sahadalika itu pun boleh itu pun boleh. Demikian juga diperbolehkan dan sah syarikah kerjasama di antara dalalin, ya, di antara dalalin, di antara makelar. yaitu orang yang jual jasa mencarikan pembeli ada beberapa orang yang jual jasa carikan pembeli Idza Yakumun yakumuna binida jika mereka ya, melakukan usaha itu anida melakukan seruan ala bayi istilah untuk menjual barang dan menawarkannya dan menghadirkan azabun pelanggan sulukum dan apa yang didapatkan Fawabainahum Maka dibagi di antara mereka Maka ada dua orang atau tiga orang Bersekutu untuk nyarikan pembeli Untuk pedagang ini dicari Kemudian ketiganya kerjasama Keuntungan akan dibagi di, e, di antara mereka Maka ini satu hal yang juga hukumnya boleh Kemudian eh, yang terakhir syarikah mufawadah Syarikat mufawadah adalah ay fawida kullu minasyuraka ya, memasarkan masing-masing dari mitra kepada kawannya semua aktivitas baik aktivitas finansial ataupun badan min anwa'i syarikah dari berbagai macam bentuk kerjasama. Maka yang dimaksud dengan syarikah mufawadah adalah aljamu gabungan antara syarikah inan, mudorobah, wujud dan abadan atau keduanya bersekutu fi kulli ma dalam segala sesuatu yang itu menjadi hak mereka dan atau menjadi kewajiban mereka. Ya, jenis syarikah ini itu sah karena dia mengumpulkan berbagai macam ya, berbagai macam syarikah yang masing-masing dari macam-macam syarikah itu sah jika sendirian. Maka sah juga ketika digabung dengan syarikat syarikah yang lain. Dan keuntungan iwaza dibagikan dalam transaksi ini, dalam syarikah ini berdasarkan kesepakatan. Dan mereka menanggung kerugian sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing dari mereka kepemilikan terhadap usaha syarikah. Wahakada dan demikianlah syariat Islam saat memperluas lingkaran iktisab ya, ya, ya, lingkaran al-iktisab kerja untuk mendapatkan penghasilan dalam batasan-batasan yang mubah maka syariat membolehkan bagi seseorang untuk mencari penghasilan sendirian ataupun kerjasama dengan orang lain wa amalat an-nasa dan syariat memperlakukan manusia memperlakukan manusia sesuai dengan perjanjian mereka selama ya, perjanjian tersebut bukanlah jairah bukan perjanjian yang zalim dan bukan perjanjian yang haram. Maka ini di antara realita yang menunjukkan solahiyah hadi syariah bahasanya syariat ini adalah syariat yang relevan likuli zamanin wa makanin untuk setiap zaman dan tempat. Nas'alullah ayyarzuqana tamasuka biha wassayra ala nahjiha. Kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kepada kita ya, rizki berupa semangat untuk berpegang teguh dengannya dan berjalan di atas jalannya innahu sami'un mujib sesungguhnya dia Allah, Allah zat yang mendengar lagi zat yang mengabulkan doa dan sebagaimana telah kita singgung tiga syarikah yang terakhir kita bahas syarikah wujuh abdan dan mufawadah ini semua adalah syarikah yang tidak sah engda syafi'iyah ya, karena Syafi'iyah hanya mengakui syarikah inan dan syarikah mudorobah saja. Kemudian kita lanjutkan dengan muzaroah dan musakah. Ya. Ini kerjasama di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian. Syarikah inan, syarikah mudorobah, kerjasama di bidang perdagangan itu syarikah inan mudoroba itu di bidang perdagangan ya, syarikah wujuh itu di bidang perdagangan syarikah abdan itu longgar ya, syarikah abdan itu longgar kemudian kerjasama di bidang pertanian namanya muzaroah dan musakah musakah dan muzaroah adalah termasuk ya, amal termasuk aktivitas kerja yuzawiluha yang dilakukan oleh banyak manusia sejak masa silam karena memang manusia membutuhkan kerjasama ini maka boleh jadi kil insani seseorang itu memiliki pohon, ladang dan pohonnya. Namun dia tidak mampu mengurusinya dan tidak mampu untuk istiqomah mengembangkannya. Atau dia punya lahan pertanian, dia tidak mampu mengelolanya dan memanfaatkannya wa indal akhar sedangkan yang lain memiliki kemampuan untuk kerja namun laisa fil milkihi dia tidak memiliki sajaun tidak memiliki kebun tidak pula punya tanah nganggur tanah pertanian yang nganggur tidak pula punya tanah pertanian sama maka dari sana dibolehkanlah transaksi muzaraah dan musakah untuk kepentingan dua belah pihak wahakata dan demikian semua muamalah syar'i itu berdiri di atas prinsip adil, mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadah. Yang pertama al musaka al musaka didefinisikan oleh para ulama fikih dia adalah menyerahkan pohon yang sudah ditanam atau pohon yang belum ditanam. Ma'a ardin, diserahkanlah pohon plus tanahnya diserahkan pada orang yang mau menanamnya di tanah tersebut dan orang tadi itu siap untuk menyiraminya dan melakukan apa yang dibutuhkan oleh si pohon sampai pohon itu berbuah. Lantas yakunulil amil nanti si pengelola akan mendapatkan juz'un musyaun bagian yang ya, Musyaun fluktuatif, ya, bagian yang fluktuatif yaitu persentase. Ya, nanti pakainya pakai persentase. Min samaridal syajarah dari hasil kebun tersebut dan sisanya itu berarti milik pemiliknya. Sedangkan musyaroah itu menyerahkan tanah tanah lahan pertanian kepada orang yang mau menanaminya atau bisa juga menyerahkan tanah plus bid, e, e, plus bibit plus benih dafu ardin wahabin menyerahkan tanah dan biji biji di sini maksudnya benih kepada orang yang akan bercocok tanam di tanah tersebut dan mengurusi tanaman tersebut dengan bagian yang fluktuatif yaitu berupa persentase dan sisanya untuk pemilik tanah. Waqad yakunu al-juz'u al-masrutu fil musaqa dan boleh jadi e, bagian yang disebutkan dalam perjanjian Musaka dan muzaroah yang disebutkan cuma e, bagian untuk pemilik tanah atau pemilik kebun sehingga berarti sisanya itu untuk pekerja. Dalil bolehnya musaqqah dan muzara'ah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan Yahudi penduduk Khaybar dengan separuh hasil kebun min tamarin au zar'in berupa buah-buahan atau hasil tanam tanaman mutafaqun alaih diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka setelah Khaybar ditaklukkan dan Khaybar ini daerah pertanian itu ya, kebun kurma. Maka setelah Khaybar ditaklukkan ya, dan Nabi tetapkan bahasanya tanah Khaybar itu jadi harta rampasan perang dibagikan di antara kaum muslimin. Termasuk Nabi itu dapat tanah ya, yaitu kebun koma di Khaybar. Padahal ya, kaum muslimin yang jadi pemilik tanah-tanah ini tinggalnya di Madinah. Ya, padahal tanah-tanah Khaybar ini tadi jadikan harta rampasan perang Nabi bagikan di antara tentara yang terlibat dalam peperangan. Akhirnya di, dalam, di dataran praktek akhirnya ya, pemilik-pemilik ya, lama itu orang-orang Yahudi yang kalah perang itu tetap diminta untuk ngurusi kebunnya Kemudian eh, kemudian mengadakan kontrak perjanjian dengan para pemilik sah dari kalangan kaum muslimin tentang pembagian hasilnya. Sama demikian juga Nabi. Nabi punya jatah ya, kebun Khaybar. Ya, Nabi tidak ngurusi posisinya jauh ya, karena posisinya di Madinah. Kemudian Nabi kerjasama dengan pemilik lama Ya, sudah kalah perang, kemudian sudah tidak dicabut darinya hak kepemilikannya. Dan ketika itu disepakati separuh-separuh. Nabi dapat separuh hasil koma ya, dari kebun tersebut, separuh untuk Nabi, separuh untuk pengelola. Dilihatkan oleh Muslim bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada yaitu Khaybar kebun koma ya, Khaybar dan tanahnya ala ayak maluha supaya mereka kelola min amwalhim dengan harta mereka dan bagi mereka separuh hasilnya syatar itu semakna dengan nis itu separuh Jihad kelima Ahmad bahasa Nabi saw Alaihi Wasallam menyerahkan pada Yahudi Khaybar tanahnya dan kebunnya kemudian dibagi ala niswi setengah maka di sini dalil sahnya transaksi musakoh. Dan perlu diketahui bahasanya semacam mudorobah itu tidak memiliki dalil khusus yang marfu sampai Nabi. Ini, maka apa dalil uh, dibenarkannya uh, transaksi mudorobah? Ya, biasa di kitab-kitab fikih dikatakan Eh, dalilnya adalah kias dengan musakah dan muzaroah. Kalau musakah muzaroah itu ada dalilnya, ada hadisnya. Dan mudorobah dikiaskan ke musakah dan muzaroah. Dalil yang lain biasa disebutkan kitab-kitab dengan sebutan e, sunnah takriyah. Mereka mengklaim itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan tidak terdapat hadis Nabi melarangnya. Berarti Nabi membiarkannya. Berarti sunnah takriyah. Maka di antara dalil pokok ya, sahnya transaksi mutarobah adalah sahnya transaksi musakoh. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kisah Khaybar terdapat dalil bolehnya musakoh dan muzaroah bijusin dengan satu bagian menalgulah dari keuntungan dari hasil berupa buah-buahan atau hasil pertanian karena Nabi mempekerjakan e, penduduk Khaybar dan kerjasama antara Nabi dengan penduduk Khaybar ini terus menerus sampai Nabi wafat dan tidak dihapus sama sekali demikian juga praktek para khulafah rasidin juga seperti ini dan ini laisa mimbabil babil muajarah bukan mempekerjakan bukan transaksi karyawan ya, namun babnya musyarakah huwa dan e, musaka ini nazir al mudharabah semisal dengan mudharabah sawaun sama persis nah, karena itu dalil mudharabah adalah sahnya transaksi musakah Mufakud Ibnu Qudamah mengatakan inilah praktek inilah yang dipraktekkan oleh Rasidin selama masa pemerintahan mereka dan ini telah populer tidak ada yang diingkari berarti sahabat ijma akan hal ini. Walau justru dan tidak boleh atakwil memperhatikan pendapat yang menyelisih hadis dan ijma. Wakatir min ahli nakhil dan banyak orang yang punya pohon koma, wasajar dan punya kebun tidak mampu untuk memakmurkan atau mengurusi kebunnya, menyereminya dan tidak mungkin bagi mereka melakukan transaksi istijar mengangkat karyawan dan banyak orang tidak memiliki pohon dan mereka butuh pada hasil pertanian maka dibolehkannya transaksi musaqah dan muzaraah ya, daful hajatain itu bisa memenuhi dua kebutuhan ini dan terwujudnya maslahat dua pihak namun para ulama fikih menyebutkan bahasanya disyaratkan untuk sahnya transaksi musakah bahasanya eh, ya, pohon atau kebun al musakah alaihi yang disirami yang dikelola lahu samarun kalu memiliki hasil yang bisa dimakan. Oleh karena itu tidak sah transaksi musakah ala sajarin la Untuk pohon yang tidak memiliki hasil yang bisa dimakan. Ya, maka kalau berdasarkan penjelasan di sini, kebun karet itu tidak bisa di e, mengikuti transaksi musakah. Ya, kebun karet itu tidak mengikuti transaksi musakah. Karena syaratnya punya buah yang bisa dikonsumsi. Nah, karet kan tidak bisa dimakan. Sehingga kalau tidak boleh menggunakan transaksi musakah, ya berarti harus pakai transaksi istijar, mempekerjakan, ngupah. Ya, mempekerjakan toh, mengupah. Atau demikian juga tidak sah transaksi musakah untuk mengelola pohon atau ladang lahu samarun yang punya buah, namun buahnya tidak bisa dimakan. Di anadalika karena hal-hal itu ghairu mansusi alaih tidak ada nasnya. Kemudian di antara syarat sahnya transaksi musakah ditentukannya jatah pekerja atau jatah pemilik dengan bagian yang di, telah diketahui namun bersifat fluktuatif dari hasilnya semacam sepertiga, seperempat, nanti dibagi dengan hal tersebut baik e, kalau al juz al masud baik e, sedikit bagian yang disyaratkan ataupun banyak maka jika keduanya bersepakat bahwasanya semua hasil untuk salah satu pihak maka ini tidak sah karena salah satu dari dua orang ini e, dikhususkan bilgulah mendapatkan hasil atau keduanya syarat bersepakat asoan sejumlah sok tertentu dari hasil kebun tadi semacam 10 sok atau 20 sok maka transaksinya juga tidak sah. Di analkot laya yasul ila dalika karena boleh jadi tidaklah terwujud kecuali cuma sekian sok tersebut. Ya, ternyata buahnya hasilnya cuma 20 sok Ya, kalau kesepakatannya saya dapat 20 sok, ya sudah. 20 sok cuma untuk dia, yang lain cuma bisa gigit jari. Maka kalau pakai ya pakai nominal tidak sah. Ya. Fayaktasu e, bihi man sawatulahu dunal akhir. Akhirnya 20 sok tadi cuma khusus untuk orang yang E, mengajukan klausul perjanjian tanpa e, dibagi dengan mitranya. Demikian juga seandainya seorang itu mensyaratkan dalam transaksi musakah uang dalam nominal tertentu yang didapatkan dalam uang dalam nominal tertentu juga tidak sah karena tidak karena kot layak sulu karena boleh jadi tidaklah terwujud dari hasil pertanian tersebut e, mayusawihi hasil yang sesuai dengan kadar uang tadi. Demikian juga seandainya mempersyaratkan salah satu mempersyaratkan bahasanya hasil dari pohon tertentu atau beberapa pohon tertentu itu untuk dia maka transaksi musakahnya tidak sah karena boleh jadi layak sunnah syajar ternyata tidaklah berbuah dari pohon-pohon kecuali pohon-pohon tertentu tersebut akhirnya al-ghula atau hasilnya hanya khusus dinikmati oleh salah satu dari keduanya tanpa yang lain atau latahmil tidaklah berbuah pohon-pohon tersebut ya, atau pohon-pohon tertentu maka tercegahlah orang yang diberi syarat dari mendapatkan hasil maka terdapat roror gambling, wadoror dan bahaya. Ya, berbuah itu untuk pohon itu biasanya pakai menggunakan kata-kata hamala. Aulatah minutil kasjaru atau pohon-pohon tersebut tidak berbuah. Ya, karena pohon itu ketika berbuah dia membawa buahnya. Dia memikul, ya, menggendong buah yang ada di pohon tersebut. Yeah sehingga berbuah ya, itu salah satu e, lafat yang dipakai adalah ya, milu yahmilu ya, la tahmilu tilka sajarah artinya pohon itu tidak berbuah maka kesimpulan tidak boleh tidak dalam transaksi musakah ya, pembagiannya harus pakai prosentase ya, tidak boleh pakai nominal nominal dari hasil hasil panen atau nominal uangnya atau pohon tertentu semuanya tidak boleh. Kemudian wasahid yang benar yang jadi pendapat jumhur ulama transaksi musako adalah transaksi mengikat tidak boleh satu pihak mundur dan membatalkan kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Kemudian tidak boleh tidak harus ada pembatasan jangka waktu perjanjian musakoh. Walau tolat meskipun panjang kita bikin kerjasama musaka pengelolaan kebun 10 tahun misalnya. Ma ditambah masih aksesnya pohon yang dikelola. Maka meskipun lama asalkan pohon itu umurnya sampai segitu tidak apa, tidak masalah. Kemudian yalza menjadi kewajiban pengelola melakukan semua hal, semua tindakan yang itu menjadi kebaikan bagi hasil e, pohon tersebut. Min hartin membaca, sakin mengairi, menghilangkan hal-hal yang membahayakan pohon dan buah. Minal arson misalnya ranting, ranting-ranting yang perlu dipotong, ya, maka dia, wajib dia potong. Talqih kemudian apa, mengawinkan koma karena koma perlu dikawinkan. Karena ada koma jantan, koma betina. Ada pohon koma jantan, pohon koma betina. Perlu ada proses ya, talaki, proses penyerbukan. Demikian juga pengeringan hasil pertanian, memperbaiki saluran air, kemudian mendistribusikan air pada pohon-pohon yang ada. Pokoknya apa yang itu manfaat bagi kebun itu jadi kewajiban dan tanggung jawab pengelola Nah, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin bihamdika asyhadu an la ilaha illa وأتوب إليك